Siapa bilang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memperingati hari kelahirannya? Beliau berpuasa tiap Senin. Saat ditanya oleh sahabat, kenapa engkau berpuasa ya Rasul? Fihi wulitu wa fihi unzila alaiya. Aku berpuasa karena di hari itu aku dilahirkan. Dan di hari itu pulalah aku mendapatkan wahyu pertama kali. Banyak cara memperingati hari kelahirannya. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Beliau bahkan memperingati maulid itu setiap minggunya, setiap hari Senin. Kalau kita kan hanya setahun sekali mungkin. Maka mari kita peringati maulid Nabi ini dengan memperbanyak sholawat. Kita dengan mengurai kembali kisah-kisah keteladanan beliau Nabi agar selalu menjadi tuntunan dan panutan kita sekalian. Tidak ada lagi keraguan untuk memperingati maulid Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad